السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya seorang hamba bisa meraih surga. Allahumma صل وسلم وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد يا الله، semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri baginda Nabi kita dan untuk putra putri beliau serta untuk para sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in amma ba'd pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja rahimakumullah Kembali kita mengkaji dan mengaji tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berperilaku. Bagaimana seharusnya adab seorang yang mengaku dirinya muslim. Al-Imam Bukhari telah menyusun sebuah kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau mengkhususkan kitab ini untuk berbincang tentang adab karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka telah beribadah dengan baik kepada Allah. Tapi ternyata dari sisi perilaku dia, tingkah laku dia dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam bermuamalah dengan makhluk Allah yang lainnya, ternyata masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Dan kita mengetahui pentingnya ilmu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan kepada Sang Pencipta. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Allah berfirman, Waqul Rabbi zidni ilman. Muhammad katakan Muhammad, wahai Rabbku tambahkan ilmu buat aku. Karena ilmu inilah yang menjadikan seorang hamba bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dia dapat memahami mana yang halal dan mana yang haram. Tapi ilmu yang benar adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja Rahimakumullah. Kita masuk kepada bab 110. Masya Allah. Sudah berapa bab yang kita pelajari? Kita sudah mempelajari 109 bab. Yang perlu kita tanyakan di antara bab-bab itu berapa persen yang belum kita amalkan? Di bab, di bab 110 ini Ali Bukhari mengatakan babun man suni'a ilaihi ma'rufun yukafi'hu. Bab berkaitan dengan orang yang dia mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaklah dia memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan segala kebaikan yang kita rasakan. Tapi ada ciptaan-ciptaan Allah yang Allah memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Di sini Al Imam Bukhari menyebutkan hadis قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن أمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري radhiyallahu anhu telah mengajarkan kepada kami kata Imam Bukhari Sa'id ibn Nufair ibn Ufair dia berkata telah mengajarkan kepadaku Yahya ibn Ayyub dia meriwayatkan dari Umarah ibn Huzayyah دري شرحبيل مولى الأنصار دري جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه جابر berkata قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزيه أو فليجزه من صنع, من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يؤطى فكأنما لبس ثوب يزور كذا النبي عليه الصلاة والسلام Barang siapa yang dia mendapatkan ma'ruf satu kebaikan dari orang فليجزيه Hendaklah dia membalasnya Fa'ilam yajid maizih falyuthni ali. Kalau dia tidak dapat membalasnya pemberian orang itu, kebaikan orang itu kepada kita, dan berapa banyak kebaikan orang kepada kita yang kita tidak dapat membalasnya. Dalam kondisi tidak kita tidak mampu membalasnya, maka Nabi mengajarkan kepada kita, memberikan amalan kepada kita supaya kita dapat pahala tuh. Bisa membalas kebaikan orang itu kepada kita. Aba falyusni alaih. Hendaklah memuji orang itu atas kebaikannya, tidak menyembunyikannya. Nabi mengatakan fa innahu idza athna alaih sesungguhnya barang siapa yang memuji, menyanjung orang yang berbuat baik kepada dia faqad syakarah. Maka dia telah bersyukur kepada orang itu, telah menunaikan kewajiban dia bersyukur. Wa in katamahu faqad kafarah. Kalau dia sembunyikan, Seakan-akan dia memang seorang diberi buku atau diberi tablet atau diberi kendaraan, diberi apalah dengan orang lain, diberi pakaian. Tatkala kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu, maka sebutkan tanpa harus orang itu ada. Kita memuji dia kalau kita takut bisa menyebabkan dia riak atau ujub dengan perbuatan dia, ya kita katakan kepada dia jazakallah khairan, kita puji dia tatkala dia tidak ada. Tatkala kita berjumpa dengan teman kita, katakan masya Allah, ini baju nih dari Fulan anak dapat, anak dikasih sama Fulan. Ini HP yang anak pakai ini, anak nggak beli sendiri nih, ini dikasih sama Fulan. Jazakallah khair, Fulan itu orangnya baik banget, dia telah berbuat baik kepadaku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita seperti itu para jamaah. Eh, bahkan beliau perintahkan falyajzi hendaklah dibalas orang itu memang hadiah yang kita terima dari orang ini ada dua macam yang pertama hadiah dari orang yang memang dia meminta balasan dia itu memberi kita hadiah tapi dia mengharapkan balasan dari kita modelnya nih kalau di kampung ya kita nggak tahu nih kota-kota besar kayaknya masih ada juga di kampung tuh biasanya ada orang kampung, dia bawa oleh-oleh buat kita, bawa buah, bikin kue ke kita ya. Dia orang miskin, kita yang mampu sebenarnya. Tatkala dia memberi itu, harapan dia dia mendapatkan balasan. Maka kalau orang seperti itu yang memberi kepada kita, ya jangan pelit-pelit kita. Kalau kita mungkin biasanya dia kalau dipikir-pikir ya, dia tuh bikin kue habisnya umpamanya seratus ribu. Antum jangan ngasih lima puluh ribu sama dia. Harapan dia, dia mendapatkan balasan yang lebih dari itu. Dan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ada orang kampung ngasih beliau sesuatu, beliau balas. Beliau kasih ganti dengan yang lebih baik. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita seperti itu. Paling tidak samalah. Paling tidak sama balasan yang kita berikan kepada dia. Hadiah model yang kedua adalah hadiah yang diberikan oleh orang yang di atas kita, orang yang lebih kaya daripada kita. Maka tentunya nggak mungkin kita balas dia, karena pemberian dia tuh nggak bisa dihargai. Mungkin harta kita kalau kita berikan kepada dia semuanya nggak bisa balas kita kebaikan orang itu. Dan saya sendiri merasakan berapa banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Maka lewat Roja TV ini saya hanya bisa mendoakan mereka. Orang-orang yang banyak berbuat baik kepada saya, keluarga saya, dari para pemirsa, dari teman-teman semuanya, semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Maka di sini Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita menyembunyikan kebaikan orang itu, kita berarti kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amma amma bi ni'mati rabbika Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kau. Menceritakan nikmat itu termasuk bentuk syukur kita. Lalu beliau menutup hadis ini dengan sabdanya, "Waman tahalla bima lam yu'ta." Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak dikasih. Faka'annama labisa tahu zur. Seakan-akan dia memakai dua pakaian kepalsuan. Hadis ini berkaitan dengan di dalam riwayat lain kisah seorang wanita yang menikah dengan laki yang sudah memiliki istri. Itu wanita pakai perhiasan-perhiasan. Padahal perhiasan itu bukan pemberian dari suaminya. Dia pakai, dia gunakan itu dengan tujuan membuat sakit hati madunya agar tuh istri kedua suaminya mau supaya ngeliat nih suamiku itu lebih cinta sama aku tuh nih buktinya nih aku dikasih gelang kasih cincin ya padahal tidak maka yang melakukan seperti ini ya itu seperti seorang yang memakai dua pakaian kepalsuan artinya mak mengatakan dua pakaian kepalsuan ini yang palsu bukan atasnya aja semuanya tuh atas sama bawahnya palsu dan juga yang seperti ini para ulama mencontohkan orang-orang yang sekarang kita melihat ya di dengan sarana informatika yang begitu dahsyatnya sekarang. Orang kadang kala menulis sesuatu padahal bukan tulisan dia. Memang di blog dia ya. Dia tidak Memang ada seorang yang menulis tulisan. Tulisannya indah. Kemudian dia kopas dia taruh di homepage dia atau dia sebarkan melalui broadcast atau apa tanpa dia mencantumkan siapa penulisnya seakan-akan tuh tulisan dia tuh hati-hati bisa jadi kita masuk ke dalam hadis ini kita ingin dipuji dengan sesuatu yang kita tidak melakukan kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita telah seperti ini dan seperti pada kita tidak maka seakan-akan kita sendiri memalsukan diri kita karena kita memang memakai pakaian kebangsuan. Kemudian di hadis yang selanjutnya berkaitan dengan membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Bagi lama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Di surat An-Nisa ayat 86 apabila kalian itu diberi ucapan selamat dengan sebuah keselamatan dengan salam ya ada orang mengucapkan salam kepada kita fahayu bi ahsana minha Allah mengatakan maka balaslah ucapan selamat itu salam dia itu dengan yang lebih baik dari salam dia aurudduha aurudduha atau paling tidak yang yang samalah maka ini pelajaran dari Rasulullah SAW kita melihat di kampung itu Masya Allah ya mungkin kalau bahasa kampungnya itu hantar-hantaran mereka ya. Di sini mereka bikin kue, kirim ke tetangganya, nanti tetangganya kan mereka biasanya kirim kalau masih di kampung tuh pakai rantang ya. Di situ ada kuenya, ada kuahnya, kadang kala ada nasinya ya. Orang-orang kampung itu kita pun balas dia. Kita keluarin tuh yang dari sana milik dia ya Jangan dikembalikan kosong. Ada orang-orang yang Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang dia mampu membalas tapi tidak membalas. Kata dia kan, kata Nabi kan, Jazakumullah khairan cukuplah, kata dia. Nah, itu yang tidak mampu membalasnya. Tapi yang mampu membalas, berikan balasan atas kebaikan orang itu, jemaah. Hadis yang selanjutnya nih. الإمام بخاري mengatakan حدثنا مسدد telah mengajarkan kepada kami مسدد ابن مسرحد dia berkata حدثنا أبو عوانة عن الأعمش dari أعمش عن مجاهد dari مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مجاهد meruatkan dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billah fa'idhu." Barang siapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah orang itu. Jadi kalau ada orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka dia mengatakan, "A'udzu billahi min." Aku berlindung kepadamu dari kejahatan dirimu. Maka lindungilah orang itu. Masa dia minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan kita? Kita masih menzalimin dia. Kita masih berjahat sama dia. Padahal dia meminta perlindungan kepada Al-Mu'ad. Kepada Allah yang maha memberi perlindungan. Maka lindungin dia. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kala ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang mungkin orang itu akan dizalimin oleh pemimpin, oleh penguasa itu Lalu dia berkata kepada orang itu, aku berlindung kepada Allah, billahi min. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dirimu. Langsung lindungin orang itu. Karena Allah akan melindungi kita, jemaah. Kemudian beliau mengatakan, "Waman sa'ala billah fa'atuh." Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Jadi kadang kala ada orang yang memang benar-benar butuh ya, dia mengatakan as'aluka billah, aku memohon kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tolong kau bantu aku. Nih, dia pakai nama Allah minta tolong sama kita, kemudian kita tidak menolong dia. Kita tidak memberi dia sedangkan kita mampu jamaah. Malu sama Allah Jalla Jalaluhu. Semua yang kita miliki umpamanya rumah, kendaraan, apa aja yang kita miliki ini jantung nih. Allah, mudah-mudahan jantung kita dijaga sama Allah. Ini jantung yang berdetak, ini pemberian Allah Jalla Jalal. Maka kalau ada orang minta dengan nama Allah, memohon kepada kita, menyebut nama sang pencipta, fa'idu. Berikan kepada dia apa yang dia minta, kalau kita mampu. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang datang kepada kalian, memberikan kepada kalian kebaikan. Fakafi'u. Balaslah dia, kata Rasulullah SAW. Ini perintah dari Nabi agar kita membalasnya. Fa in lam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian tidak bisa, tidak memiliki sesuatu untuk membalas dia, maka doakan dia. Hatta ya'lama an qad kafa'tumu. Agar dia tahu dengan kalian sering-sering mendoakan dia seakan-akan kalian sudah membalas dia dengan doa itu. Karena memang tidak ada sesuatu yang lebih disukai Allah Jalla jauh daripada doa mohon kepada Allah untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi di hadis ini jelas sekali perintah Nabi agar kita membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Dalam satu kondisi yang kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu, doakan dia. Tapi kalau kita mampu membalas jamaah, balaslah jamaah. Kita ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salinglah kalian berbagi hadiah." Apa yang akan terjadi? Cinta. Kita ini kalau ingin menumbuhkan cinta ya, apalagi suami istri itu, kalau ingin menumbuhkan cinta di antara mereka yang mungkin taman-taman dan bunga cintanya sudah mulai kering, layu, saling berbagi hadiah. Kalau istrinya berbuat baik, katakan syukron Jazakallah khairan ya, terima kasih. Ya. Itu yang berkaitan dengan orang yang berbuat baik kepada kita. Di hadis atau di bab 111 Al-Imam Bukhari mengatakan babun man lam yajidil mukafa'ah falyad'u Bab barang siapa yang tidak bisa membalas, tidak memiliki sesuatu. Dia tidak mendapati apa yang dia miliki, nggak ada nih aku nggak bisa balas. Maka hendaklah dia mendoakan seperti hadis yang baru saja kita baca. Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Musa bin Ismail telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad bin Salama." telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salama. an Thabit dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an an al-muhajirin qalu ya Rasulullah bahwa orang-orang muhajirin kita mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang muhajirin meninggalkan kampung dan negeri mereka, meninggalkan usaha mereka, meninggalkan toko-toko mereka, meninggalkan segala yang mereka cintai dari dunia ini. Demi apa? Demi Allah Jalla Jalal. Mencari ridha Allah. Mereka tinggalkan kota Mekah. Datang ke kota Mekah, nggak punya apa-apa. Rumah jangan ditanya habis sudah. Harta sebagian hartanya sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini benar-benar satu pelajaran indah buat orang-orang yang hijrah ke negeri kafir untuk mencari dunia dengan mengorbankan agamanya. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang berangkat ke negeri kafir pulang dengan keimanan yang sudah tipis menjadi budak dunia. Salat mungkin sudah jarang karena memang di negeri itu tidak tampak syiar-syiar Allah. Para sahabat, subhanallah, mereka hijrah dari negeri tempat mereka hidup nyaman. Mereka memiliki harta di sana, memiliki keluarga, ditinggal semuanya demi apa? Demi la ilaha illallah. Sampai kota Madinah nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang-orang muhajirin saudara untuk orang-orang ansor. Saudara ya mah. Saudara apa artinya?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 Allah menceritakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim dan orang-orang Ansar yang lebih dahulu menempati kota Madinah. Lebih dahulu mereka beriman sebagian di antara mereka tentunya di kota Madinah. Yuhibbun cinta kepada orang-orang hijrah. Tidak merasa susah. Kita ini kalau ada orang datang yang mungkin mengungsi ke tempat kita, kita merasa susah dengan orang ini. Orang-orang Ansar Allah sebutkan tentang mereka yuhibbuna man hajar. Cinta. Kalau bicara cinta dan kesaksian cinta itu dari Sang Pencipta yang tahu dengan isi hati. Cinta itu bukan ungkapan di lisan belaka. Tapi cinta itu menghujam sehingga masuk ke relung-relung jiwa dan tampak dalam amal perbuatan mereka. Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilahim, wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma Dan mereka tidak merasa sesak dada mereka dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin rumah bagi dua bagi dua bahkan Sa'ad bahkan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu yang dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf saat mengatakan kepada Abdurrahman ya Abdurrahman inna la ta'lamu anni min aktsari ahli al-Madinah malan Wahai Abdurrahman, kau tahu aku adalah orang yang termasuk orang paling kaya di kota Madinah ini. Aku memiliki kebun yang luas, separuh buat engkau Abdurrahman, separuh. Setengahnya buat engkau Abdurrahman. Aku memiliki dua istri. Kau lihat mana yang kau suka. Aku ceraikan dia. Sehingga tatkala selesai masa idahnya kau nikahi dia. Allahu Akbar. Satu persaudaraan yang sangat indah. Mereka tidak merasa berat. Ada orang, tatkala kita tanya, ah, engkau nggak apa-apa aku di sini tinggal di sini. Oh nggak apa-apa, aku seneng kalau datang ke sini. Itu kadangkala hanya isapan jempol aja, hanya ungkapan di lidah. Adapun orang-orang Ansor, semoga Allah ridha kepada mereka. Yang Allah jadikan hubbul ansar minal iman. Kecintaan kepada orang-orang ansar itu termasuk dari keimanan. Wa bughdul ansar minan nifak. Benci kepada orang ansar termasuk sifat orang-orang munafik. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بِهِمْ خصاصة mereka bukan hanya memberikan apa yang mereka miliki. Maksudnya ketika dia milik mempunyai banyak ya separuhnya dikasih tidak. Allah menceritakan bagaimana orang-orang ansar. mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin, lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka. Walau kana bihim khasasa, walau mereka perlu dengan barang itu. Tapi mereka melihat saudaranya perlu, dia berikan. Fabel, kau pakai. Dia berikan. Padahal mereka perlu dengan hal itu jemaah. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya dari kebahilan jiwanya maka mereka adalah orang-orang yang sukses kita ini pelit kita cinta sama harta kita Tapi kita harus bisa menundukkan jiwa kita memohon kepada Allah. Karena yang bisa membuat kita ini dermawan itu Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah mengatakan dia itu waman yuqa barang siapa yang dijaga, dipelihara dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang muflih. Orang-orang muhajirin melihat kebaikan orang-orang Ansor, mereka benar-benar nggak tahan. Tahan apa? Karena dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga Allah yang luas yang seluas langit dan bumi. Hendaklah mereka berlomba-lomba. Orang-orang muhajirin merasa berat. Perlombaan ini kayaknya mereka tidak bisa menang. Mereka tidak bisa berhasil. Maka mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan orang-orang Ansor. Apa yang mereka adukan? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabal ansaru bil ajri kulli." Wahai Rasulullah, itu orang-orang Ansar, semua pahala kita dibawa mereka semuanya. Dibawa semua mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sama seperti kita sholat. Ya mereka mana su, Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersedekah ya Rasul. Yang kita nggak mampu bersedekah. Kita nggak punya apa-apa mau bersedekah. Mereka yang mencukupi kita ya. Hasil kebunnya mereka yang kerja kita dikasih hasilnya langsung Rasulullah. Takut Para sahabat muhajirin kehabisan pahala dibawa oleh orang-orang ansor karena kebaikan orang ansor kepada mereka. Apa kata Rasul SAW? La. Ma da'autuhum lahum. La ma da'autum lahum wa asnaitum alaihim bihi. Enggak. InsyaAllah enggak kata Nabi. Mereka tidak akan membawa pahala kalian semuanya. Selama kalian mendoakan mereka. Dan kalian memuji mereka atas perbuatan baik mereka. Mekah enggak. Jadi di sini kita kalau nggak kepingin tuh pahala kita dibawa ya, maksudnya dibawa ini dia selalu mendapatkan bagian dari pahala kita. Orang yang berangkat haji dengan biaya orang lain, tentunya tuh orang akan mendapatkan pahala. Pahala dia memberangkatkan kita haji, pahala memberangkatkan kita umroh ya. Tapi insya Allah kalau kita senantiasa mendoakan orang itu, memuji orang itu, menyebutkan kebaikan orang itu, jangan di depannya. kadang kadang kalau kita menyebutkan di depannya akan menyebabkan dia ria, kita kesian dengan dia sehingga amalan dia bisa habis dan dia tidak bahkan dia mendapatkan dosa atas amal kebajikannya. Maka pujilah di tempat dia tidak melihat. Itu salah satu perintah Nabi agar kita bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada Kemudian bab 112. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bab man lam yashkurin nas. Bab barang siapa yang tidak berterima kasih, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang-orang yang nggak pandai berterima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pandai berterima kasih. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, Allah udah ampuni semua semua dosamu. Semua dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau harus seperti ini, Rasulullah? Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakur. Itulah. Gimana aku nggak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada aku? Padahal kalau kita lihat dari sisi kehidupan dunia Rasul SAW, apa sih? Rasul SAW dilemparin batu ketika berdakwah, ya. Beliau sampai perutnya itu diikat oleh kerikil demi menahan lapar. Beliau dicerca, dicela, dikatakan dukun, macam-macam diperangi sampai patah gigi beliau, luka pipi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah dan beliau mengatakan afala aku abdan syakura. Bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku itu aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan manusia jangan ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingat kebaikan dan kebajikan Khadijah radhiyallahu taala Selalu sampai meninggali Khadijah nggak berhenti Nabi menyebutkan kebajikan Khadijah. Bahkan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing yang punya rezeki itu dibagi-bagi buat temannya Khadijah mengingat kebajikan Khadijah. Nggak berhenti beliau menyebutkan kebajikan Khadijah. Ini salah satu bentuk syukur beliau terhadap Khadijah. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana nafa'ani malun ma malu Abi Bakar." Enggak ada harta yang pernah atau yang bermanfaat kepadaku untuk aku lebih dari hartanya Abu Bakar. Beliau sebutkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq dan dia melarang orang-orang untuk mencela para sahabatnya Karena itu bentuk syukur beliau kepada para sahabatnya. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja Rahimakumullah. Di sini di bab 112 ini bab barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Imam Bukhari menyebutkan sebuah atau dua buah hadis. Qala haddatsana Musa ibn Ismail telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata, "Qala haddatsana Rabi' bin Muslim." Telah mengajarkan kepada kami Rabi' bin Muslim, "Qala haddatsana Muhammad bin Ziyad." Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang yang pandai bersyukur kepada Allah, Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Tapi sama manusia, na'udzubillah min dalik. Kebaikan orang dia lupakan, dia dustakan. Kadangkala kerabat ya, ada orang-orang yang dekat, dibantu sama saudaranya, kemudian dimudahkan urusannya. Masya Allah tuh saudaranya udah baik. Kadangkala tuh orang melupakan kebaikannya. Bahkan memutuskan silaturahim, bahkan menjelek-jelekan kakaknya, menjelek-jelekan padahal kakaknya udah berbuat baik. Nauzubillah min dzalik. Orang tuh kalau pandai ibadahnya sama Allah, tekun, rajin dia sholatnya, tapi dia tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Dan manusia yang paling berhak mendapatkan syukur kita adalah orang tua kita, bapak sama ibu kita. Yang kalau bukan karena mereka kita nggak ada. Subhanallah ya. Allah menyuruh lebih khusus berkaitan dengan syukur kepada orang tua, kepada manusia, kepada orang tua kita ini. Allah menganis kulli wali walidaik ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepada aku, kata Allah. Dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kebaikan Subhanallah. Sejak sebelum kita lahir. ketika kita berada di perut ibunda kita. Sembilan bulan. Dia mengandung kita. Allah menyebutnya wahnan ala wahnin. Itu perempuan lemah. Dikasih sama Allah beban. Maka kelemahan itu di atas kelemahan lagi. Kemudian ibunda kita melahirkan kita mempertaruhkan nyawanya apabila dia ditanya anaknya atau ibunya dia mengatakan yang penting anak saya lahir semoga Allah ridho kepada mereka kemudian menyusui kita membesarkan kita mendidik kita cukup andai kata ada orang yang mengatakan Ustaz ibu anak anak gak pernah tahu sama ibu anak anak dikasihkan orang anak kecil lahir diberikan orang tapi itu yang ngandung sembilan bulan siapa? Ibunya kitab yang melahirkan siapa yang mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita ibunya maka tetap kita wajib berbakti kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Allah fi walid wa sakhatullah fi sakhatil walid keridhaan Allah berada di keridhaan walid orang tua kita dan kemurkaan Allah sama kemurkaan orang tua kita maka orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang pandai bersyukur kepada manusia tapi nggak pandai bersyukur kepada Allah. Ibadahnya. Ya Masya Allah lah, kita melihat sebagian orang itu baik banget dengan orang. Dalam pergaulan dia, akhlaknya mulia, pandai berterima kasih. Tapi ibadahnya, sholatnya kadang kala ya telat. Padahal Allah yang ngasih dia mata tuh. Kalau ada orang berbuat baik sama kita nih, mau yang ngasih kita nih satu miliar. Satu miliar ngasih kita. Lalu dia telepon kita. Fulan, kau datang ke sini ya, kata dia. Kira-kira kita bisa nolak. Kalau kita punya janji sama orang banyak, subhanallah, kita akan berusaha untuk datang ke orang itu membatalkan janji-janji kita karena dia telah berbuat baik kepada kita satu miliar umpamanya. Tapi tatkala Allah memanggil kita hayya ala shalah ya. Ayo sholat. Kita lupa dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kaki yang bisa untuk berjalan, tangan bisa untuk berkarya, kala kita lupa. Jadi intinya Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kalau kau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kau harus pandai berterima kasih kepada manusia. Kadangkala kita lupa jemaah. Dan kita manusia perlu diingatkan. Dengan kita mengkaji seperti ini mudah-mudahan kita bisa lebih pandai berterima kasih kepada orang. Caranya bagaimana berterima kasih kepada orang yang tadi sudah kita sebutkan di dalam hadis yang sebelumnya. Dengan membalas kebaikan orang itu, kalau nggak bisa, yang kedua tadi dengan mendoakan orang itu, memuji orang itu. Mungkin sebagian orang merasa kita ini nggak pandai bersyukur sama dia. Allah yang menghitung kita pandai bersyukur atau tidak. Kata kita menyembunyikan kebaikan orang itu, nah, kita kufur nikmat. Tapi kalau kita ceritakan, kita tunjukkan kepada orang-orang, saya fulan adalah orang yang paling baik, yang paling berjasa kepadaku. Maka dengan itu insya Allah, itu termasuk bentuk syukur kita kepada orang yang berbuat kebajikan kepada kita. Kemudian di hadis yang selanjutnya, قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail قال حدثنا telah mengajarkan kepada kami Rabi' bin Muslim قال حدثنا Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sama ini sanad hadis ini dari Abu Hurairah juga dari Nabi Muhammad SAW قال الله تعالى لنفسي أخرجي قالت لا أخرج إلا كارهة Allah mengatakan kepada ruh, kepada jiwa kita yang ada di tubuh ketika disuruh keluar dari badannya, jiwa kita mengatakan la akhruju illa kariha. Aku tidak akan keluar kecuali dalam kondisi ya nggak suka dia keluar. Karena apa? Karena jiwa itu sudah bertahun-tahun ya bersama tubuh kita tetapi disuruh keluar dia merasa berat, dia ingin tetap di tempat itu. Ini yang berkaitan dengan hadis ini. Kemudian hadis yang selanjutnya atau bab selanjutnya bab 113 bab ma'unatur rajuli akhahu. Babun ma'unatur rajuli akhah. Bab seseorang membantu saudaranya. Tatkala Imam Bukhari menyebutkan ma'unatur rajuli akhahu, beliau ingin menekankan bahwa kita sesama muslim adalah saudara. Tatkala kita membantu orang lain yang muslim, pada hakikatnya dia adalah saudara kita. Terus bagaimana Ustaz kalau orang itu non muslim atau orang non muslim berbuat baik kepada kita? Dia ngasih kita sesuatu, membantu kita, mau ya tetap kita harus membalas kalau kita bisa balas kebaikan orang itu. Dan kalau tidak, katakan syukur. Kalau muslim kita katakan jazakumullahu khairan, tapi kalau dia non muslim kita katakan terima kasih atas kebaikanmu yang kau berikan kepada aku ya. Kita ucapkan terima kasih kepada dia atas kebaikan dia. Baik. Di bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Insyaallah kita cukupkan dengan hadis ini. Qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais Dia berkata, Haddathini Abdurrahman ibn Abi Zinnat, telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman ibn Abi Zinnat, dari ayahnya dari Urwah bin Zubair dari Abi Murawih an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu عن Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam qil dikatakan kepada Nabi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali khair Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabili. Amalan yang paling baik adalah imanun billah. Adalah iman kepada Allah Jalla Jalaluh wa jihadun fi sabili. Dan berjihad di jalannya. Iman adalah asas segala amalan. Orang yang pandai beramal, pandai membantu orang lain, tapi kalau tanpa keimanan tidak akan diterima amalannya. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Kalau dia tidak beriman, tentunya dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Qil, setelah dapat jawaban ini tanya lagi. ayyur riqabi afwal? Nih, budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan. Kita telah berbicara tentang budak, kita jelaskan bahwasanya Islam mengajak, menganjurkan, menyuruh membebaskan para budak. Tapi kalau ada budak, ada hukumnya. Tapi diperintahkan agar kita membebaskan para budak. Ini sahabat tanya, membebaskan budak yang paling mulia itu yang gimana sih? Apa kata Rasulullah SAW? Ablaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Tentunya budak yang paling mulia untuk dibebaskan adalah yang paling mahal harganya. Di sini kita tahu bahwasanya kita melakukan perbuatan umpamanya bersedekah memberi motor umpamanya kepada sebuah pesantren kita kasih motor yang harganya 5 juta atau yang harganya 8 juta Mana yang akan lebih besar pahalanya? Tentu yang lebih mahal. Aghla hasan. Begitu pula tentang budak Yang paling mahal harganya itu yang paling baik. Wa anfasuha inda ahliya dan yang paling berharga di keluarga mereka, di pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya punya 10 budak ada satu yang paling mahal, yang paling dicintai, yang paling berharga buat mereka. Ini membebaskan yang seperti ini itu yang paling paling paling afdal, paling baik. Kemudian orang ini lagi tanya, "Qala afara'aita in lam astati' ba'dhal amal?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan sebagian amalan? Karena dia memiliki kelemahan, mungkin dia tidak bisa bersedekah, ya, tidak bisa berjihad, karena ada masalah dengan dirinya, dengan tubuhnya, atau tidak bisa tadi bersedekah karena dia miskin mungkin. Rasulullah Wasallam memberikan arahan kepada dia, fatu'inu dha'i'an au sani'an au tasna' li akhra fatu'inu في fi riwayatin sani'an bantulah kata Nabi orang yang kehilangan mungkin kehilangan pekerjaan mungkin orang yang miskin nggak mampu apa-apa maka kita bantu Rasul atau dalam riwayat lain sani'an orang yang sani pembuat dan dia memiliki keahlian sesuatu membuat sesuatu tapi dia tidak bisa menyelesaikannya mungkin ada orang mungkin membuat sesuatu tapi tidak bisa menjualnya atau gimana nah kita bantuin dia tuh orang yang seperti itu autasna li akhraq atau engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak memiliki keahlian dengan mengajarkan sesuatu kepada dia makanya orang-orang yang punya ilmu mamanya dia tidak bisa bersedekah dengan hartanya ilmunya dia umpamanya masya Allah saya ingat dengan seorang teman yang dia bukanlah orang yang kaya raya tapi dia memiliki keahlian membuat vas-vas bunga ya dia datang tuh ke kampus kita diajarin tuh mahasiswa gratis anak ajarin seperti itulah yang bisa kita lakukan kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita kita punya keahlian dengan keahlian kita kita pikirin tuh tadi Nabi mengatakan kalau ada orang yang kehilangan pekerjaan atau nggak miskin, fakir, kita bantu atau orang yang membuat sesuatu tapi sesuatu yang dia buat mungkin kurang menghasilkan, kita bantu dia. Atau orang yang tidak bisa membuat sesuatu, ya kita bantu dia. Agar dia memiliki keahlian, kita bagi-bagi ilmu lah sama dia. Itu akan mendapatkan ganjaran. Kemudian orang ini tanya, kal afara'ita in ba'uftu? Gimana Rasul kalau aku lemah aku nggak bisa melakukan itu juga. Mungkin dia juga nggak punya keahlian mau ngajarin orang gimana Rasul. Aku juga mungkin nggak punya keahlian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tada'un nas minasyar. Fa innaha sadaqatun tasaddaq biha ala nafsi. tasaddaq biha ala nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkan orang dari kejahatan. Kau jangan gangguin orang Udah jaga dirimu dari menyakitin orang ya. Kalau kau tidak bisa berbuat untuk mereka, paling tidak engkau bisa menjaga dirimu dari godain mereka. Jadi orang-orang itu tidak tidak kau sakitin. Itu yang kau lakukan fa innaha sadaqatun tatasaddaqu biha ala nafsi. Itu bernilai sedekah kata Nabi. Bernilai sedekah kau sedekah kepada dirimu sendiri. Jadi para jamaah rahimakumullah, kita melihat memang manusia beda-beda. Dari sisi ekonomi, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kedua dari sisi keahlian, ada yang memiliki keahlian, ya, ada yang pintar masak umpamanya, ada yang pintar membuat ini itu. Maka dalam kondisi seperti itu kita harus melihat diri kita. Kita kalau mampu bantu orang dengan yang kita miliki, harta-harta kita. Kemudian tidak mampu harta, kita memiliki keahlian, eh kita bagi-bagi ilmu kita. Bahkan ilmu kita itu mungkin manfaatnya akan lebih daripada harta. Karena kita mengetahui di antara amalan yang tidak putus adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang manfaat ilmu itu terus kita ajarkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, ya udah jaga diri kita. Jangan sampai kita menyakitin orang. Kita melihat sekarang anak-anak muda udah nggak bantuin orang tuanya, udah tidak membantuin masyarakatnya, apa yang mereka lakukan? Ganggu tetangganya. Contohnya nih, yang alhamdulillah polisi kita telah bergerak ya untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Ada tuh yang pasang kenal pot di motornya, kenal pot apa ana lupa tuh namanya kenal pot kenal pot oblong atau apalah yang kalau malam-malam jangan malam siang-siang tuh Subhanallah. Kenapa sih kau harus ganggu orang? Kau udah sedekah? Enggak. Bantuin orang? Enggak. Kok masih mengganggu orang? Seharusnya seorang muslim tuh. Tahu diri lah. Udahlah. Anak nggak mampu berbuat buat mereka. Paling tidak anak jaga diri. Jadi motornya itu diganti pakai knalpot biasa supaya dia tidak Ini termasuk contoh kita bersedekah kepada diri kita sendiri kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Hada wallahu alam sawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bab berterima kasih kepada orang, bersyukur kepada mereka. Kemudian kita sebagai seorang muslim berusaha untuk membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan seorang muslim Jangan menghinakan dirinya. Dia mampu berbuat insya Allah. Jangan selalu mengatakan, aku nggak bisa. Kita ini semua nggak bisa apa-apa. Karena memang la haula wa la quwata illa billah. Tapi yakinlah Allah membantu kita. Katakan bismillah ya Allah bantuin aku ya Allah Aku ingin berubah, aku ingin menjadi lebih baik Aku ingin bisa membantu orang Aku ingin bermanfaat buat siapa Pertama buat diriku sendiri Kemudian buat keluargaku Buat masyarakatku buat bangsa dan negeriku insya Allah kita bisa memberikan kalau tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka jaga diri kita jangan menyakiti orang lain hadza wallahu alam sahab kita kembalikan kepada al akh uh, Fawas di studio Raja jazakumullah khairan Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz wa jazakallah khairan atas bahasan yang telah saya sampaikan sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang telah kita simak dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengajaran dari adab-adab yang begitu tinggi sekali yang telah kita simak bersama di malam yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kami buka, silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081317776543 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa kita berikan kesempatan penelpon yang pertama, silahkan. Masih belum tersambung, kita akan berikan kesempatan melalui pesan singkat yang telah kami terima di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari pendengar kita dan pemirsa kita di Sulawesi Tengah yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah dengan kaum muslimin yang memberikan rasa terima kasih kepada Ustadz, Kiai ataupun guru agama dengan memberikan sedikit rupiah atau e, balas jasa berupa harta dunia, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan bagi Ustaz atau e, kiai dan guru agama atau sejenisnya, bolehkah baginya untuk menerima tanda terima kasih tersebut? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan pemberian orang-orang kepada guru mereka, kepada ustadz mereka. Jadi kalau itu termasuk dari hadiah yang dia berikan, maka tidak ada masalah. Karena kita mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan beliau membalas hadiah mereka. Orang-orang yang memberikan hadiah kepada Rasul SAW, ada yang memberikan hadiah kepada beliau pakaian, ada yang memberikan hadiah kepada beliau kendaraan, berbagai macam hadiah diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu tidak mengapa. Dan itu sebagai tanda kecintaan mereka dan kebaikan mereka kepada guru mereka. Dan tentunya Rasul SAW tidak menerima sedekah. Adapun ustadz ya selain Rasul SAW dan selain keluarga Rasul SAW, maka mereka tidak apa menerima kalau yang diberikan itu mungkin sedekah, selama dia memang berhak menerima sedekah itu atau tadi berupa hadiah dan tentunya bagi seorang bagi guru atau ustadz yang mendapatkan hadiah hendaklah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi Barang siapa yang diperbuat kebaikan kepada dia hendaklah dia membalas kebaikan itu. Kalau nggak bisa karena memang orang yang memberi adalah orang yang di atas dia dan orang yang lebih kaya, maka ucapkan jazakumullah khairan, doakan dia, puji orang yang berbuat baik kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari pesan singkat yang kedua dari Umu Nisa di Riau yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mohon nasihatnya bagaimanakah caranya untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada orang tua karena secara materi saya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengucapkan atau uh, mewujudkan rasa syukur dan terima kasih dalam bentuk harta. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Memang terkadang seorang anak ingin membahagiakan orang tuanya dengan harta. Dan Allah tahu dengan hakikat yang terbetik di hatinya. Bahwa dia benar-benar ingin membahagiakan orang tuanya dengan harta. Namun dia tidak mampu, insya Allah sudah Allah tulis niat dia. Namun dia tetap mendapatkan rizki yang mungkin tidak banyak, jangan lupa dengan orang tuanya Jangan hanya mementingkan dirinya, keluarga dia. Kadang-kala ada tuh sebagian anak mengatakan, Ustaz, anak kan juga punya anak, anak kan juga punya istri, anak kan juga punya tanggung jawab. Nah, tapi yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua kita. Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ Orang-orang tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, apa sih yang harus dinafkahkan dan kepada siapa kita bernafkah?" Allah mengatakan, "Ya kau nafkahkan dari harta yang kau miliki. Buat siapa? Kepada siapa kau nafkahkan? Falil walidaini wal aqrabin." Yang paling berhak mendapatkan adalah walidain. Adalah kedua orang tua kita, baru kerabat-kerabat kita, saudara-saudari kita, ya Kemudian baru orang-orang miskin, anak-anak yatim kita beri. Tapi siapa yang paling berhak mendapatkan kebajikan kita adalah wal walidain, adalah orang tua kita. Maka kau tidak mampu memberi kepada orang tuanya, niatkan, niat. Katakan ya Allah, kalau kau berikan nikmat kepadaku ya Allah, aku akan berikan kepada orang tuaku. Insya Allah Allah akan bantu kita. Dan seorang yang tidak bisa berbakti dengan hartanya, dia bisa berbakti dengan doa dia. Dengan pelayanan dia kepada orang tuanya, datang kepada orang tuanya, ya, membantu di sana. Kayak tadi, yang orang tidak mampu bersedekah, tidak mampu membebaskan budak, dia membantu, membayar di rumah, mungkin datang ke rumah orang tuanya, apa yang perlu dibersihkan, apa yang perlu diperbaiki, dia lakukan semampu dia. Karena berbakti itu kalau tidak bisa dengan harta dengan ucapan ya ucapan-ucapan yang baik perbuatan yang baik kepada orang tua kita dan dalam segala hal jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita karena Allah mendengar doa kita dan niscaya Allah akan mengabulkan doa kita dengan izinnya wallahu alam bisawab nah. nah terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon. Silahkan kami coba sapa di 0218236543. Naam. Halo. Iya. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dengan Sulan Gunung Kidul Yogyakarta. Bapak Sulan? Sulan Gunung Kidul Yogyakarta. Iya, silakan Bapak ke pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, mungkin di luar tema mohon maaf ini Ustaz. Begini Ustaz, eh, kami tahun 88 lulus SMA. Tapi satu pinjam barang berupa asbestos eh, itu. Nah, kira-kira barang ini sudah ketemu tapi sepulang yang sudah itu sudah nggak ada dan bagaimana kewajiban saya untuk mengembalikan barang itu tapi sebulan itu sudah tidak ada sudah tutup iya yang pertama saat ini Iya. terima kasih mohon maaf ini, satu saja Pak ya karena kita akan berikan kesempatan bagi pendengar dan iya. pemirsa yang lainnya terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Sulam di Gunung Kidul Yogyakarta atas interaksi Bapak silakan Ustaz Barakallahu fiik subhanallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan sehingga kita bisa mengetahui mana yang menjadi hak orang dan mana yang menjadi hak kita. Karena kadang-kala di kehidupan sekarang ini banyak orang sudah tidak mikir lagi halal haram. Dia selalu berpikir apa yang ada di diri dia, ya udahlah itu jadi halal. Nggak ngurus dia milik siapa tuh barang. Tapi bapak tadi masya Allah, dia bercerita tentang tahun 88 jamaah. Berapa tahun yang lalu? Subhanallah. Kira-kira 27 tahun yang lalu. Kejadian dia meminjam sesuatu ya. Dia mengambil sesuatu, kemudian dia berpikir sekarang barang itu sudah ditemukan, dia ingin mengembalikan tapi udah nggak ada orangnya. Maka ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها إتلافها itlafaha الله Barang siapa yang mengambil harta milik orang baik dengan cara meminjam <clears throat> dan di dalam hati kecilnya dia niat untuk mengembalikan dia niatnya akan mengembalikan tuh pinjam uang pinjam apa dia niat mengembalikan Allah akan bantu orang itu untuk mengembalikannya maka dalam urusan utang piutang, pinjam barang atau sesuatu, harus ada niat di hati kita. Kalau niat kita, lah fulan lah insya Allah dia lupa, nanti nggak akan dicari sama dia. Kita punya niat nih nggak mau mengembalikan. Dan barang siapa yang mengambil barang orang dengan niatan tidak mau mengembalikannya, mau merusak, mau menguasainya, maka Allah akan hancurkan dia. Maka kalau kita punya niat untuk mengembalikan sekarang, dan Alhamdulillah Bapak tadi ingin mengembalikan barang itu kalau udah nggak ketemu orangnya, apa yang harus kita lakukan? Sedekahkan. Barang itu sedekahkan, berikan ke tempat mama yang bisa mem memanfaatkan barang itu dengan niatan sedekah buat orang yang memiliki barang itu. Kalau kiranya nanti setelah beberapa tahun datang tuh orang itu ketemu fulan nih, masya Allah kata dia, kita mau punya utang duit ya Allah, anak lama cari-cari antum gitu ya anda punya utang sama antum dulu 10 juta. Tapi duit itu sudah Anda sedekahkan ke masjid buat antum. Kata dia, kira-kira engkau terima enggak? Kalau orang itu ngomong, aku butuh sama uang itu. Ya kita bayarin. Itu sedekah jadi milik kita. Begitulah dengan barang tadi kalau kita sudah sedahkan ke orang, kemudian datang pemiliknya, kita cerita kepada dia dan dia butuh dengan barang itu, ya paling enggak kita kembalikan kita beli atau gimana barang itu kemudian kita berikan kepada orang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Sulam di Gunung Kidul, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Silakan kami coba sapa kembali di 0218236543. Iya. Halo. Iya, silakan Ibu. Uh, ya, ini dengan Ibu Ita di Aceh. Silakan Ibu Ita ke pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Uh, ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hmm. Uh, begini Ustaz, uh, jika ada jika kita misalnya uh, anak tunggal, uh, bagaimana cara kita ber bersyukur terhadap orang tua uh, sedangkan posisi kita ikut suami gitu Ustaz iya. uh, ikut suami kemudian kalau orang tua berkecukupan apakah kita wajib menafkahi? gitu Ustaz iya. Uh, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu atas interaksi Ibu. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Masya Allah ya dari ibu tadi Aceh ya. Semoga Allah SWT menjaga saudara-saudara kita yang berada di Aceh dan berada di negeri kita semuanya. <clears throat> Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kalau kita ini anak perempuan, kemudian kita ikut suami, sedangkan kita mengetahui bahwa seorang wanita tatkala dikawinkan sama bapaknya, maka dia menjadi tanggung jawab suami. Dia wajib taat dan patuh kepada suaminya lebih daripada orang tuanya akan Rasul sallallahu alaihi mengatakan huwa jannatuki au naruki. Suamimu adalah surgamu atau neraka. Terus bagaimana seorang anak perempuan bisa berbakti kepada orang tuanya? Sedangkan, sedangkan dia anak tunggal. Jadi kebaktian itu tidak harus bentuknya fisik. Maksudnya materi kita berikan kepada orang tua tidak harus seperti itu. Dan kita harus senantiasa berusaha untuk bisa silaturahim dengan orang tua kita. Kita berbuat baik kepada suami kita. Tuh subhanallah jamaah. Orang tua ngelihat atau melihat anaknya hidup bahagia dengan suaminya itu sudah seneng tuh orang tua. Tapi dia akan menjadi susah, menjadi sedih ketika melihat anak perempuan yang umpamanya ribut sama suaminya. Siapa yang sedih? Orang tuanya sedih. Maka dengan kita bisa menjaga diri kita, bisa menempatkan diri kita, kita bisa bersabar menghadapi suami kita ya. Seorang istri bersabar menghadapi suaminya dan dia berusaha untuk melayani suaminya dengan cara baik. Itu salah satu bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Jadi orang kita, tua kita nggak kepikiran. Yang kedua, jangan sedikit-sedikit menceritakan masalah kepada orang tua kita. Orang tua kita sudah capek besarin kita masih kita tambahin dia setelah kita dewasa. Kita masih menceritakan masalah-masalah kita dengan orang tua kita. Cukuplah orang tua kita senang mendengar kebahagiaan kita. Tentu tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Semualah. Tapi bagaimana seorang anak perempuan tatkala dia berusaha untuk menjaga dirinya dan tidak pertama tidak membuat orang tuanya sakit, kepikiran ya, bahkan mungkin tergod, terganggu pikiran dia gara-gara memikirkan kita. Kemudian yang ketiga, kita sudah bisa menjaga diri kita, doa, doakan orang tua kita. Kalau mungkin beda kota, beda tempat, kita nggak bisa tiap hari ke orang tua kita. Anak perempuan paling tidak sering-sering telepon ke orang tuanya. Tanya, Umi, gimana kabarnya Mi? Gimana kabarnya Fulan? Dan kalau tanya sama orang tua itu, tanya orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dan kita juga memberikan kabar gembira tentang cucu-cucu dia. Karena orang tua senang tuh melihat cucunya. Kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anaknya semua perempuan. Dan yang paling beliau cintai adalah Fatimah. Bagaimana kebahagiaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kebahagiaan beliau bahagia dengan cucunya, bahagia dengan Hasan dan Husain Begitu pula kita nih sebagai anak perempuan kalau kita bisa datang dengan cucu kita, kita tunjukkan ke orang tua kita nih cucu-cucu dia akan bahagia seperti itu. Kemudian yang keempat, masalah bagaimana kalau orang tua kita mampu, wajib kita tidak memberikan nafkah kepada orang tua kita. Tentu tidak wajib karena mereka mampu. Tapi ada pemberian-pemberian yang bukan menjadi kewajiban, hadiah. Tuh orang tua senang dikasih hadiah sama anaknya. Bahagia dia dikasih hadiah sama Walaupun mungkin dia berpikir, anak beli seperti ini 10 biji bisa. Tapi ketika yang membelikan itu anaknya. Karena hadiah itu salah satu tanda cinta. Orang tua akan menghargai pemberian anaknya. Wallahu a'lam nah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Syamsuri di Sumeneb Madura yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya. Ada tetangga kami yang dia sering memberikan bantuan berupa pinjaman uang, akan tetapi kalau kita ingin meminjam uang, kita harus membawa oleh-oleh kepadanya agar kita diberikan pinjaman. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat, Al Masya Allah ya. Para jemaah rahimakumullah Para pemirsa TV Rojak dan para pendengar dari Rojak Para muslim semuanya Meminjamkan uang Mengutangi orang lain Itu adalah bentuk ihsan kita kepada mereka Jadi kita nih ketika minjamin orang itu bukan mencari keuntungan Beda dengan perdagangan. Kalau orang dagang, tujuannya mencari keuntungan. Tapi kalau tadi dia itu tidak akan meminjami kecuali dengan adanya oleh-oleh, maka itu bisa jadi riba nantinya. Karena orang itu kalau nggak ada tambahan itu, dia tidak akan minjamin. Bahkan tambahannya di awal. Biasanya orang tambahannya itu di akhir. Maksudnya nanti itu setelah dia mau bayar utang ditambahin sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada persyaratan, sebagian mengatakan nggak masalah, tapi sebagian lain mengatakan kalau di daerah itu sudah ma'ruf, sudah terkenal dengan riba, maka kalau kita nambahin itu jadi riba. Karena kalau nggak nambahin nanti nggak dipinjemin lagi tuh sama orang itu. Akhirnya menjadi satu rutinitas kalau pinjam bayar harus ada tambahan. Padahal sebenarnya kita nambahin, memberikan tambahan kepada orang itu nggak masalah. Itu termasuk kebaikan kita karena kita udah dipinjemin sama orang itu. Tapi kalau nanti jadinya rutinitas atau tradisinya itu kalau nggak nambahin tidak akan dipinjemin itu jadi bisa masuk riba. Apalagi tadi yang disebutkan hadiahnya oleh-olehnya itu harus di pertama. Para jamaah rahimakumullah. Tatkala kita minjemin saudara kita, pinjaman itu akan bernilai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama tasaddaqa binisfi mali au binisfihi kalau kita pinjemin dia satu juta seakan-akan dia seakan-akan kita minjemin dia lima ratus ribu kalau sampai jatuh tempuhnya kemudian tetap kita tangguhkan pembayaran dia seakan-akan kita bersedekah itu full satu juta, satu juta. Atau bahkan bisa dua kali lipat. Jadi tatkala kita minjemin orang itu, jangan mengharapkan balasan dari orang itu. Tapi yang diharapkan balasan dari sang pencipta. Allah Jalla Jalalu. Kalau orang ini mau balas, berapa sih dia balas? Tapi kalau sang pencipta Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus As-Salam yang akan memberi balasan subhanallah. Allah bighairi hisab jamaah bisa memberikan pahala kepada kita. Maka perbedaan perdagangan sama utang piutang, kalau perdagangan itu asasnya mencari keuntungan, maka nggak apa-apa orang modal satu juta untuk satu juta setengah. Tapi kalau utang piutang itu asasnya berbuat baik, membantu orang, maka tidak boleh mencari keuntungan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz. Mungkin perlu dikasih nasihat lah nah. itu. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk eh, Bapak Syamsuri di Sumenep Madura, semoga bermanfaat. Kita angkat dari pesan singkat yang berikutnya. Ada dari Umu Suci di Cilacap dan eh, pendengar lain yang bertanya hal yang sama. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya bagaimanakah sikap terbaik bagi kita apabila kita telah berbuat baik pada orang lain atau kepada saudara kandung kita akan tetapi saudara kandung kita eh, tidak tahu berterima kasih yang kadang membuat hati kita jengkel Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Masya Allah ya. Masyarakat muslimin tatkala kita berbuat baik kepada orang dan mengharapkan balasan dari orang itu maka yang ada sakit hati di dunia dan di akhirat tidak dapat apa-apa Allah menceritakan tentang penghuni surga wajazahum rabbuhum bima sabaru wa harira Allah berikan kepada orang-orang itu balasan surga dengan kesabaran mereka. Apa sih yang dilakukan orang-orang itu? Tatkala mereka berbuat baik, mereka mengatakan manuridu minkum jazaan wala syukur. Kita ini berbuat baik, tidak mengharapkan dari kalian jazaan wala syukur. Jaza balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kita kalau berbuat baik sama orang, niatkan lillahi ta'ala. Orang itu mau balas, gak balas, bukan urusan anak. Anak tidak berbuat karena engkau. Anda berbuat karena Allah swt. Tapi apabila kita membantu orang karena mengharapkan balasan, udah, yang ada sakit hati. Maka sekali lagi kalau kita berbuat sama orang, katakan kita lillahi ta'ala. Orang itu mau lupa sama kita, nggak ada urusan. Allah nggak pernah lupa dengan kebaikan kita. Rasul Shallallahu Alaihi ketika ditanya oleh seorang sahabat, tentang bagaimana dia berbuat baik kepada kerabatnya, silaturahim dia, tapi itu kerabatnya tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau benar yang kau lakukan kepada mereka, fakaanna nama tasuffahumul mal. Atau kama qala Rasul SAW Seakan-akan kalau kau tetap istiqomah ya Tetap berbuat baik kepada mereka Kau itu seakan-akan memberi makan mereka api neraka memberi makan kepada mereka maaf bukan api neraka tapi bara api diberikan kepada mereka. Jadi ingat tatkala kita berbuat baik kepada orang jangan mengharapkan balasan dari orang itu. Kalau mengharapkan balasan dari orang itu tadi yang ada sakit hati karena ini nggak tahu diri ini nggak apa Abu Bakar sedih Taala radhiyallahu tak tatkala dia memiliki sepupu misanan atau keponakan ya yang Abu Bakar senantiasa memberi santunan tiap bulan kepada tiap bulan lah tiap ada rezeki dikasih santunan itu mistah namanya tahu-tahu si mistah ini nggak tahu balas budi dia turut campur ketika terjadi fitnah Aisyah yang dituduh berzina ya akhirnya Abu Bakar sakit hati dan dia bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Mistah dan tidak memaafkan Mistah atas perbuatan dia Allah tegur Allah mengatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka itu mengampuni, itu melupakan mereka sudah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apa kalian enggak mau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Allah memaafkan kan kalian enggak mau. Maka di sini seorang tak telah berbuat hendak dia ingat aku berbuat untuk Allah. Abu Bakar mengatakan bala betul ya Allah kami kami butuh dengan maafmu ya Allah. Maka sekali lagi kalau kita berbuat baik kepada orang, niatkan lillahi ta'ala. Sehingga uang yang kita berikan, santunan yang kita berikan, walaupun apa tindakan dia kepada kita, kita nggak ada urusan. Orang itu mau menjelek-jelekan kita, ya Allah, kau nggak perlu balas aku. Sudah kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita berikan satu kesempatan terakhir, ada waktu untuk eh, tiga atau empat menit ke depan. Pendengar yang akan bertanya melalui telepon silahkan di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak dari mana Pak? Pak Ustadz, saya mohon bertanya, saya dari Bangka Belitung, Pak Ustadz. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa mohon maaf? Dengan Bapak Aon, Pak Ustadz. Aon, silakan Pak ke pertanyaannya. Saya mohon maaf dulu ini kepada Allah, saya mohon ampun. Uh, Saya dengan istri saya sudah berpisah sejak tahun 2010. Saya mengharapkan ada perubahan dari istri saya dan saya kembali mengajak rujuk pada tahun sekarang. Tetapi setiap kali saya mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, dia selalu mengatakan bahwa mungkin kamu sudah gila gitu. Dan selalu setiap kali saya mengajarkan jangan menonton sinetron, jangan melihat hal-hal yang negatif, dia mengatakan dunia itu perlu. Nah, jadi mohon petunjuk Pak Ustadz, apakah yang lebih baik bagi saya untuk merujuk dia kembali atau tidak? karena saya mempunyai tiga orang anak perempuan bersamanya dan dua orang sudah menikah, satu orang lagi masih kuliah. Nah, jadi saya mohon petunjuknya bagaimana yang terbaik, jalan yang harus saya tempuh. Karena saya mengharapkan apabila saya rujuk maka kita akan mendapatkan ridho Allah untuk mencapai dan menemui Allah di surganya nanti. <laughs> Demikian Pak Ustadz, saya mohon maaf mungkin saya agak iya terlalu sedih menyampaikan ini kepada Ustaz, tapi saya mohon petunjuk dari Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Bangka Belitung, terima kasih atas interaksi dan pertanyaan Bapak di penghujung acara kita. Silakan Ustaz ke eh, nasihat dan jawaban Ustaz. Nah, subhanallah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atas kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita yang tadi bertanya dan bagi semua yang mendapatkan kesulitan dan permasalahan di rumah tangganya. Kalau sekarang Bapak tadi niat untuk rujuk, kalau dilihat ada itikat baik di istrinya mau berubah, kalau tadi mungkin dikatakan istrinya masih nonton sinetron ya, mungkin si istrinya ketika diajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak kepada beribadah kepada Allah, mungkin dia mengeluarkan yang tadi disebutkan ucapan-ucapan sampai dikatakan gila. Butuh kesabaran kita merubah istri kita. Mungkin dulu kita juga nggak ngerti. Mungkin dulu kita juga belum faham Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka menghadapi istri, seorang suami, mau kalau bapak tadi mau rujuk, bismillah istikharah. Cobalah istikharah salat Istikhar memohon petunjuk dari Allah Subhanahu taala dan bismillah rujuk kemudian dilihat dengan cara yang lebih santun ya ketika kita memberikan nasihat kepada istri kita usahakan nasihat itu dibalut dengan cinta dan kasih sayang Rasul Shallallahu tatkala memberikan nasihat kepada para sahabatnya, beliau kadangkala berkata, Ya Mu'ad, ini wahibu Wahai Mu'ad, aku cinta kepada wahai Mu'ad. Baru setelah itu Rasul memberikan nasihat. Jadi bapak tadi kalau kiranya dia melihat, dia hidup bertahun-tahun dengan istrinya. Kalau dikatakan bapak tadi bercerai tahun 2010 ya, berarti kan anak-anaknya sebagian sudah menikah, lama dia tahu dengan sifat-sifat istrinya. Insya Allah ada kebaikan di istrinya yang bisa dengan itu istrinya mungkin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perlahan ya nanti tatkala dia rujuk umpamanya duduk bersama mungkin kalau sekarang ini belum rujuk ada ada merasa tidak butuh atau gimana mudah-mudahan kalau nanti memang jadi rujuk pelan-pelan bersama istri duduk bersama ya cari waktu-waktu yang indah tatkala hendak memberikan nasihat ya seakan-akan kita ini Eh, bareng sharing gitulah bukan ngajarin kadang kalau ada istri-istri memang yang nggak suka diajarin bahkan kalau dia diajarin suaminya kata anak nggak percaya ente bukan ustad kata dia anak mau cari ustad aja seperti itu maka harus sabar seorang suami menghadapi seperti itu cobalah bapak istikharah dan bapak yang lebih tahu dengan kondisi istri bapak kalau kira-kira masih banyak kebaikan di diri dia yang bisa diharapkan mudah-mudahan bapak bisa kembali rujuk dan rujuk itu diberkahi oleh Allah Subhanahu taala dan dapat menyelamatkan istri dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dia selama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat yang disampaikan dan pertanyaan dari Bapak di Bangka tadi adalah penutup dari pertemuan kita. Mungkin ada kesimpulan akhir atau eh, penutup dari kajian yang akan Ustaz sampaikan, silakan. Nah, subhanallah karena bab kita berkaitan dengan bab syukur dan terima kasih, maka di penghujung acara ini anda bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada saya dan kepada keluarga saya, kepada orang tua saya. Dan yang kedua saya bersyukur kepada seluruh umat Islam. Yang pertama saya bersyukur kepada Roja TV dan di Roja serta kru-krunya dan ustadz-ustadz saya yang pernah mengajarkan kepada saya ilmu Ustaz Yazid Jawas dan Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz-Ustaz yang saya pernah belajar kepada mereka semoga Allah menjaga mereka dan saya berterima kasih kepada Akhfawas yang menemani saya dan mau sabar untuk menyiarkan acara ini dari sana dan dari Jember ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada saya dengan kebaikan yang lebih besar dan semoga kita bisa dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.